beliau wa tariqati ulama'ina ar rabbaniyin dan memahami tariqah cara cara dakwah, cara perjuangan para ulama kita, ulama Ar-Rabbaniin yang mereka itu adalah ulama dalam teladan pengamalan ilmu alladzina warrasu ubaina aidina yang para ulama itu telah mewariskan kepada kita di hadapan kita hadal ilmu syar'i ilmu syariah ini di butunil kutubi di kandungan kitab-kitab warisan mereka mereka telah mewariskan ilmu kepada kita di samping mereka menjadi ulama ah, menjadi teladan pengamalan ilmu itu min tafsirin dalam bidang tafsir wa aqidatin dan dalam bidang aqidah wa hadithin dan juga dalam bidang hadith wa syarhi hadis juga dalam kitab kitab syarah hadis syarah itu penjelasan kita dapati semua kitab hadis telah disyarah telah dijelaskan syarah penjelasan terhadap hadis-hadis Nabi itu demikian lengkap Nah, Umpamanya sekarang kita dapati Sahih Bukhari itu telah disyarah oleh banyak hufaz, banyak ulama. Yang terkenal ialah Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani yang telah menulis kitab syarah Sahih Bukhari dengan judul Fathul Bari. في شرح صحيح البخاري Kitab Sahih Muslim juga disyarah oleh beberapa hufaz yang terkenal ialah Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim bin Al-Hajjaj An-Nisaburi karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan masih banyak lagi kitab-kitab syarah. Semua kutubus sita telah disyarah oleh para imam-imam. Kutubus sita itu adalah merupakan kodifikasi, penulisan, riwayat-riwayat hadis Nabi lengkap dengan sanatnya. Dan kemudian datang para ulama sesudah mereka mensyarah kitab-kitab hadis tersebut. Jadi sesungguhnya warisan para ulama itu telah cukup menjadi rujukan bagi kita untuk mengerti manhaj ahli sunnah wal jamaah untuk mengerti tariqah cara ahli sunnah wal jamaah dalam berdakwah dan dalam memperjuangkan Islam ini wa fiqhin juga kitab-kitab fiqh luar biasa banyaknya kita bisa mendapatinya dalam perpustakaan-perpustakaan Islam dalam madhab-madhab fiqh yang ada telah lengkap dijelaskan dan diwariskan kepada kita kitab-kitab fiqh -kitab yang tak terhingga banyaknya. Ya. Fikih lima madhab yaitu mulai dari madhab Abu Hanifah yang ter, atau terkenal dengan madhab Hanafi itu kita dapati contohnya uh, eh, kitab al-hidayah yang disyarah dengan demikian bagusnya oleh Al-Imam Az-Zailai uh, dalam kitab beliau Nasbur Raya syarah Al-Imam Az-Zailai itu dari sudut hadis ilmu hadis sehingga beliau lebih menekankan tentang adillah, dalil-dalil daripada fiqh mazhab Hanafi. Kemudian fiqh mazhab uh, uh, Maliki yang terkenal ialah kitab yang lebih cenderung kepada uh, tentang hadis-hadis yang menjadi dalil Imam Malik yaitu kitab At-Tamhid karya Al-Imam Ibn Abdul Bar beliau menulis dalam kitab ini penjelasan tentang dalil-dalil mazhab Maliki yang terdapat dalam kitab Imam Malik yaitu Muwatta. Ini yang terkenal di samping kitab-kitab madhab Maliki yang lainnya. Kemudian madhab Syafi'i juga mempunyai kitab-kitab rujukan utama kitab yang terbesar yang ditulis oleh Imam Syafi'i sendiri yaitu kitab Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah ini banyak membahas tentang metodologi fikih. Apa yang terkenal dengan usul fikih. Beliau adalah peletak dasar ilmu usul fikih dan dituangkan keterangan beliau dalam kitab Ar-Risalah tersebut. Kemudian juga kitab Al-Um kitab Al-Um ini merupakan catatan belajar murid Imam Syafi'i dari keterangan-keterangan Imam Syafi'i bukan karya beliau tetapi catatan dari murid beliau dari ceramah-ceramah Imam Syafi'i kemudian tiga kitab induk dalam fikih Syafi'i itu dibahas oleh tiga ulama terkenal yaitu yang pertama Eh, dikarang oleh Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah dalam apa uh, kitab beliau yang besar untuk masalah marja bagi atau rujukan bagi madhab syafi'i yaitu syarah terhadap Mukhtasar Al-Muzani kemudian yang kedua yaitu kitab karya Al-Imam An-Nawawi kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab dan yang ketiga apa yang terkenal dengan Asyarhul Kabir karya Al-Imam Ar-Rafi'i syarah mukhtasar ah, dari Al-Wajiz karya Al-Imam Al-Ghazali jadi kitab-kitab fiqh madhab syafi'i sedemikian lengkap sebagaimana kitab-kitab fiqh madhab yang lainnya kemudian yang keempat madhab Hambali Kitab yang terkenal dalam hal ini yaitu karya Al-Imam Ibn Qudama Al-Maqdisi Al-Mughni untuk madhab Hambali juga penjelasan dalam kitab ini lebih banyak merujuk kepada penjelasan tentang dalil-dalil madhab Hambali dan madhab yang kelima dari madhab-madhab fiqh yang terkenal yaitu madhab Daud Abdahiri yang kemudian terkenal dengan madhab Dahiriyah di mana kitab yang terkenal dalam hal madhab Dahiri ini yaitu karya Ibn Hazm Al-Andalusi Al-Muhalla dengan judul Al-Muhalla. Jadi Masya Allah kita bersyukur kepada Allah Kitab-kitab fiqh terlalu banyak diwariskan kepada kita oleh imam-imam uh, ah, terdahulu Dengan kita memahami, mempelajari kitab-kitab peninggalan para ulama tersebut mulai dalam bidang tafsir, bidang akidah, bidang hadis, bidang syarah hadis, bidang fikih, bidang lughah, bahasa, bahasa Arab. Juga terdapat kitab marajih rujukan yang banyak dalam bidang ini. Masya Allah. Nah, maka disitulah dalam kitab-kitab peninggalan para ulama itulah kita mendapati manhaj pola dakwah, manhaj dakwah, metodologi dakwah, cara memahami dakwah ahli sunnah wal jamaah, dakwah Islamiyah yang sesungguhnya, cara mengamalkan cara memperjuangkan daripada pemahaman ini lengkap di sana kita dapati. Izan ووسائل لهذه العلوم الشرعية التي لا anha tulabul ilm العلم بحال dan berbagai ilmu wasail, ilmu pengantar ya, terhadap untuk memahami ilmu ini, ilmu-ilmu tersebut, untuk memahami ilmu tafsir menurut manhaj ahli sunnah, untuk memahami ilmu aqidah, untuk memahami ilmu hadis, untuk memahami ilmu fikih dan sebagainya itu kita perlu mempelajari pula bahasa Arab. Karena bahasa Arablah pengantar kita untuk memahami atau untuk sampai kepada ilmu para ulama tersebut yang telah diwariskan kepada kita oleh para ulama itu. Kalau kita hanya menyandarkan pada terjemahan, maka kita akan sering terjatuh kepada kesalahpahaman karena kita menyandarkan kepada kemampuan penterjemah dalam memahami kitab-kitab para ulama itu. Nah, di situ akan terjadi halangan yang berat. Sementara kemampuan penterjemah rata-rata itu keumumannya tidak mempunyai kehati-hatian, tidak punya warak dalam menerjemahkan kita para ulama tersebut sehingga terjadi distorsi pemahaman sampai pada tingkat yang paling berbahaya. Pemahaman kepada ilmu yang diwariskan oleh para ulama tersebut. Karena pengkhianatan dalam penerjemahan demikian dahsyat. Tidak ada tanggung jawab penerjemah dalam menerbitkan buku terjemahannya. Nah, oleh sebab itu Walaupun sekarang ini penerbit penerbit Islam sedang semangatnya menerbitkan buku-buku terjemahan yang demikian banyak bahkan terkesan mereka berlomba-lomba untuk menerjemahkan buku-buku para ulama itu dan menerbitkannya namun keadaan yang demikian ini tidaklah bisa menjadi alasan bagi seorang muslim untuk tidak belajar bahasa Arab. Tetap masih kewajiban belajar bahasa Arab bila ingin memahami Islam. lemah pemahamannya tentang Islam ketika dia terhalang dengan bahasa Arab untuk memahami merujuk kepada kitab para ulama tersebut. Ya. Izan falabudda minal ihsani oleh karena itulah kata beliau kata Syekh Zaid hafizahullah haruslah ada al-ihsan sikap ihsan di manhajil jihad dalam manhaj jihad dalam cara-cara jihad Bismillah, ya yaitu antara lain uh, dalam manhaj dakwah karena sebagaimana telah dijelaskan sebelum ini bahwa dakwah menebarkan ilmu dan mempelopori umat untuk beramal dengan ilmu itu adalah sebesar-besar dan seutama-utama jihad fisabilillah sudah kita bahas manhaj jihad ini harus dijalankan padanya ihsan yaitu kesungguh-sungguhan di dalam mengikhlaskan jihad itu untuk Allah dan kesungguhan dalam ittiba mengikuti tuntunan Nabi di dalam menjalankan jihad tersebut. Tidaklah jihad itu dilakukan semata-mata dengan emosi Sebab kalau jihad itu semata-mata dengan emosi tanpa dibarengi ilmu, mudah sekali uh, kaum muslimin itu untuk ditunggangi dalam pengamalan jihad itu. Dakwahnya ditunggangi oleh kepentingan si dai, eh, kepentingan si juru dakwah itu sendiri. Jihadnya per, perjuangannya ditunggangi oleh kepentingan para tokoh-tokoh pejuangnya sehingga sebelum mencapai maksud duniawi itu masih teriak jihad tapi ketika sudah mencapai maksud duniawinya maka dilemparkanlah uh, Perjuangan itu nanti kalau sudah jatuh lagi, teriak lagi. Gitu. Nah, ini bisa terjadi kalau kaum muslimin menjalankan amalan besar yaitu jihad fisabilillah tanpa bimbingan ilmu. Ha, hanya semata-mata bersandar dengan emosi semata. Nah, ya. Jadi harus ada ihsan dalam menjalankan kepentingan jihad itu. Wa man hajid da'wati ilallahi nah, dan juga harus ada ihsan dalam manhaj dakwah dalam menjalankan perjuangan dakwah mengajak umat kepada agama Allah alal wajhi alladhi asyartu ilaihi dengan bentuk yang telah aku isyaratkan kepadanya sebab tanpa manhaj yang benar dalam dakwah itu keadaannya seperti orang yang terus menerus jalan di tempat perjuangan dakwah uh, tanpa manhaj yang benar itu cenderung uh, lebih banyak merusak daripada membangun membangunnya cuman satu persen merusaknya 99 persen jadi akibatnya kerusakan lebih banyak ditimbulkan dengan manhaj dakwah yang menyimpang, yang keliru. Ya. Kadang-kadang orang itu berniat untuk mendakwai umat, mengajak umat kepada agama Allah, Tetapi karena niatnya itu tidak didukung dengan manhaj dakwah yang benar, maka ini akan lebih dahsyat fitnahnya daripada uh, kemaslahatannya. Ya. وهو مبسوط في مواضعه وفي كتب ألفها العلماء في هذا الشأن manhaj dakwah, manhaj jihad itu maksud terbentang pembahasannya di mawadhi di berbagai apa tempatnya wa fi kutubin ulama di Syam dan juga terdapat dalam kitab-kitab para ulama allafahal ulama yang dikarang oleh para ulama dalam perkara ini dalam perkara eh, jihad dan dalam perkara dakwah ya di mana uh, telah banyak para ulama membahas masalah tersebut Masya Allah kitab-kitab para ulama yang telah diwariskan kepada kita dan mereka menulis ilmu-ilmu itu dengan barokah Mengapa dengan barokah? Karena mereka menulis ilmu itu dalam kancah pengamalan ilmu itu. Bukanlah mereka itu tipe penulis di balik meja semata setelah menulis ya sudah tetapi mereka kadang-kadang menulis ilmu itu di sela-sela istirahat dalam medan tempur. Ya, di sela-sela perjalanan mengam, uh, di uh, perjalanan menuju dakwah, yakni mereka menulis ilmu itu dalam kancah pengamalan ilmu itu sehingga mereka mewariskan ilmu itu dengan barokah dan dengan contoh keteladanan pengamalan ilmu itu. Para ulama menulis kitab-kitab itu dari apa yang mereka pahami dengan benar dari Al-Quran wa Sunnah dan dari apa yang mereka telah amalkan di medan amal. Kita bisa mendapati kitab-kitab dalam bidang fiqh dakwah ini dari para ulama seperti kitab karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah Iqtida Siratal mustaqim ini di sana terdapat penjelasan bagaimana fiqh dakwah yang sungguhnya juga kita bisa mendapati dalam pembahasan fiqh dakwah ini kitab-kitab karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Ha? Seperti I'lamul Muqti'i karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Di sana beliau menjelaskan berbagai permasalahan dakwah. Al-Muhim Terlalu banyak kitab Karya para ulama Yang diwariskan kepada kita Untuk memahami Membimbing kita Untuk memahami Tariqah Cara berdakwah di jalan Allah Wahakadan ihsan Demikian pula ihsan. Yajibu ayyakuna fil walak wal bara' harus dilakukan, harus ada di dalam perkara al-wala wal bara' al-wala loyalitas, kecintaan, kesetiaan. Ya, bagaimana menurut bimbingan Islam dalam bercinta? dalam mencintai agama, mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai kaum mukminin, mencintai para ulama, wala juga dibimbing dalam Islam bagaimana untuk barok untuk menyatakan antipati kebencian kepada musuh-musuh Islam dibimbing di sana. Al-wala wal bara, al-wala kecintaan, al-bara kebencian. Ini kalau dalam rangka agama maka kita harus menjalankannya dengan bimbingan agama. Tidak boleh sembarangan dalam menjalankannya ya harus dengan tuntunan ilmu bukan dengan dengan bukan dengan emosi semata yakni man yajibu alaika an tuwalihi siapa yang wajib engkau bersetia padanya bercinta padanya wa may yajibu alaika an tuhadihi dan siapa yang wajib engkau musuhi Engkau perlakukan sebagai musuh Al-wala wal bara Wa ruknu min arkanid din Dan rukun ini yaitu al-wala wal bara siapa yang kita cintai dan pembahasan tentang siapa yang harus kita cintai karena agama dan siapa pula yang harus kita benci karena agama semua ini adalah termasuk rukun daripada rukun-rukun agama nasu alaihil quranul karim yang telah ditegaskan dalam hal ini oleh Al-Quranul Karim wa nasu alaihi Nabi sallallahu alaihi wa sallam dan juga telah ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sunani di sunnatihi al-mutahhara dalam sunnah beliau yang suci. Wa Quran Qur'anil Karim qala Allah azza wa jalla kita di antara lain di dalam Al-Qur'an Al-Karim firman Allah taala yang memberitakan tentang prinsip al-wala wal bara' al-wala kecintaan, al-bara antipati kebencian. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat yang ke-22 tajidu تجد yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man wa rasulah tidak akan kau dapati satu kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat berkasih sayang dengan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya tidak akan kalian dapati orang yang beriman pada Allah dan hari akhirat berkasih sayang dengan musuh-musuh Allah dengan orang-orang yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya ini berarti menyangkut sah dan tidak sahnya iman al-wala wal itu menyangkut sah dan tidak sahnya iman sebab Allah menafikan sama sekali keimanan orang yang yang tidak memusuhi musuh-musuh Allah dan musuh-musuh Rasul yang berkasih sayang dengan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh Rasul itu dinafikan keimanannya oleh Allah ya, berarti memang rukun iman dalam hal keimanan pada Allah keimanan pada Rasul Nah, itu ialah kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dan kebencian kepada musuh Allah dan Rasulnya masuk dalam kategori rukun iman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ila akhir ayat min suratil mujadalah. Wa qala tabaraka ta'ala dan juga firman Allah yang maha mulia dan maha tinggi nahian an mualatil kufar yang firman Allah ini dalam rangka melarang melarang untuk kita mencintai orang-orang kafir yaitu surat Al-Mujadalah ayat ke-14 Alam tara ilal ladina tawallau qauman Allah ghadiballahu alaihim ma hum minkum wala minhum tidaklah tidakkah engkau melihat orang-orang yang mencintai kaum yang Allah telah murkai mereka mencintai kaum yang Allah murkai mereka dikatakan mahum minkum wala minhum mereka bukanlah termasuk golongan kalian kaum muslimin dan kalian juga tidak termasuk golongan mereka yaitu golongan orang-orang yang mencintai orang-orang yang dibenci, dimurkai oleh Allah dan Rasulnya mencintai Yahudi dan Nasara padahal Yahudi dan Nasara adalah orang-orang yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya ha? yang Allah murkai mereka mencintai kaum musyrikin padahal musyrikin adalah orang-orang yang Allah benci mereka dan Allah murkai mereka dikatakan mahum minkum wala minhum golongan yang mencintai orang-orang yang dibenci oleh Allah itu tidaklah mereka dari golongan kalian, tidaklah mereka dari golongan kaum muslimin, dan tidak pula kalian kaum muslimin termasuk golongan mereka. Artinya Allah mengeluarkan orang-orang yang mencintai musuh-musuh Allah itu dari barisan kaum muslimin. Mencintai musuh-musuh Allah itu pembatal iman menggugurkan iman murtad dianggap murtad keluar dari Islam ila ghairi zalika minal ayati allati turshidu ila muadatil kafirin wal asin biqadri ma'asihim dan masih banyak lagi ayat-ayat lain dari Al-Quran yang tursyid yang membimbing kita untuk muhadatil kafirin untuk kita membenci melakukan permusuhan terhadap orang-orang kafir asin dan menyatakan permusuhan kepada orang-orang yang suka bermaksiat suka durhaka kepada Allah biqadri ma'asihim sesuai dengan kadar kemaksiatan mereka. Wa kadalah ayat wan nusus. Demikian pula ayat-ayat dan keterangan-keterangan dari Allah dan Rasulnya Allati tursyidu ila walain Ila walain man tajibu Yaitu ayat-ayat dan dalil-dalil Yang tursyid, yang membimbing untuk kita mencintai siapa saja yang wajib kita cintai. Yajibu fahmu fahmuha wal amalu biha. Kita wajib memahami ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut dengan pemahaman benar dan kita wajib untuk beramal dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang membimbing kita dalam perkara al-wala wal bara. Bagaimana kita mencintai dan bagaimana kita membenci. Fa awwalu ma natawalla Allah azza wa jalla فمن تولى الله تبارك وتعالى حقا وصدقا وقولا حقا وصدقا قولا وفعلا ظاهرا وباطنا tawallahu Allahu, Maka yang pertama kali harus kita cintai ialah kita mencintai Allah. Kita jadikan Allah sebagai pihak yang paling kita cintai. Maka barang siapa yang mencintai Allah yang maha mulia dan maha tinggi, hakon dengan kecintaan yang benar, wasidqan dan dengan kecintaan yang betul-betul jujur luar dalam sama kaulan wa kecintaannya itu dengan betul-betul perkataan dan perbuatan bukan hanya mulut saja menyatakan cinta zahiran wa batinan kecintaan zahir maupun kecintaan batin Tawallahu Allah maka Allah akan mencintai dia wa man tawallahu Allah dan barang siapa yang dicintai oleh Allah hafizahu Allah akan memelihara dia Allah akan memelihara kekasihnya di dunyahu wa barzakhihi wa ukhra baik dalam perkara dunianya maupun perkara barzah di alam kubur maupun di akhiratnya Allah memelihara dia di dunia di kubur dan di akhirat Qala Allah Azza wa Jalla Allah yang Maha Agung dan Maha Mulia berfirman Inna mawaliyukum Allah wa Rasuluhu Walladzina amanu الذين yuqimuna الصلاة wa yu'tuna zakata wa ومن يتولى wa man yatawalla Allah wa rasulahu حزب amanu fa inna hizballahi humul ghalibun surat al-maidah ayat ke-55 hanyalah kekasih kalian itu ialah Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Kekasih kalian itu ialah Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Yaitu orang-orang yang menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan mereka itu selalu rukuk kepada Allah. Dan siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya dan mencintai orang-orang yang beriman, maka sungguh dia termasuk Hezbollah golongan Allah dan fa'inna hizballahi umul ghalibun maka sungguhnya golongan Allah itulah yang akan menang jadi untuk satu hizib satu golongan itu untuk dikategorikan eh, sebagai Hezbollah haruslah yang paling tampak simbol paling utama yang dominan dalam hizib itu dalam golongan itu ialah kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dan kaum mukminin. Maka syarat untuk menang itu ialah kalau golongan itu betul-betul masuk dalam kategori Hizbullah. Sedangkan syarat untuk golongan itu dikategorikan sebagai Hizbullah haruslah simbol yang paling dominan dalam hizib tersebut hanyalah cinta kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kaum mukminin. Kecintaan kepada Allah yaitu mencintai apa-apa yang diridhoi oleh Allah. Ya. Kecintaan pada Rasulnya yaitu mencintai sunnah Rasulnya. Kecintaan kepada Allah haruslah ditampakkan di samping kecintaan kepada apa-apa yang dicintai oleh Allah juga membenci apa-apa yang dibenci oleh Allah mencintai tauhid dan membenci syirik kecintaan pada Rasul yaitu mencintai sunnah Rasul dan membenci bid'ah kecintaan kepada kaum mukminin yaitu mencintai ahli sunnah dan membenci ahli bid'ah. Ya. Membenci kaum muslimin dan ya, membenci kaum muslimin adalah termasuk daripada sikap nifak, kemunafikan. menumbuhkan saling kebencian di antara ahli sunnah wal jamaah di antara kaum mukminin maka itu adalah gerakan-gerakan kemunafikan yang merusakkan iman dan merusakkan tauhid. Nah, kecintaan kepada kaum mukminin harus pula disertai dengan kebencian kepada kaum munafikin kecintaan kepada kaum mukminin harus disertai dengan kebencian kepada uh, kufar begitu maka kecintaan pada kaum mukminin itu simbolnya ialah kecintaan kepada ahli sunnah dan kebencian kepada ahli bid'ah karena ahli bid'ah itu adalah munafikin. Ya. Maka ini adalah merupakan rukun daripada akidah. Nah, rukun daripada keimanan. Juga di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-257 Allah berfirman Allah waliyul ladina amanu. Allah adalah pimpinan bagi orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri. Yang Allah keluarkan mereka kaum mukminin dari kegelapan kepada cahaya. Dari kebodohan kepada ilmu. Dari kekaburan kepada kejelasan Walladzina kafaru auliya'uhumut tagut. Sedangkan orang-orang kafir pimpinan mereka itu ialah para tagut, para syaitan. Ya. Para pimpinan kesesatan. Tagut. Tokoh-tokoh ahlul bid'ah. Tagut ya tokoh-tokoh kemunafikan kekafiran ini para tahun yukhrijuna minan nuri labduruman. para pahut itu mengeluarkan orang-orang kafir itu dari cahaya kepada kegelapan dari ilmu kepada jahil kepada kejahilan dari sunnah kepada bid'ah, dari tauhid kepada syirik. Nah, dari iman kepada kufur, dari ikhlas kepada nifak dan selanjutnya. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka yang dipimpin oleh para tauhid itu adalah penghuni api neraka dan mereka itu kekal padanya billah dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lainnya yang menunjukkan supaya kita berusaha untuk menjadikan diri kita sebagai bagian daripada Hizbullah golongan Allah yang simbolnya yaitu kecintaan kepada Allah dan Rasulnya kebencian kepada musuh Allah dan musuh Rasulnya kecintaannya yaitu uh, simbolnya yaitu kecintaan kepada Islam dan kebencian kepada kufur kecintaan kepada tauhid dan kebencian kepada syirik kecintaan pada sunnah dan kebencian kepada bid'ah kecintaan pada taat dan kebencian pada maksiat kecintaan kepada kaum muslimin dan kebencian kepada orang-orang kafir kecintaan kepada ahli sunnah dan kebencian kepada ahli bid'ah kecintaan kepada ahli tauhid dan kebencian kepada kaum musyrikin kecintaan kepada orang-orang mukhlisin yang ikhlas menundukkan agama kepada Allah semata dan kebencian kepada mereka murain yang menjalankan agama hanya untuk uh, kepentingan sesama manusia. Nah begitu nah, rukun daripada sahnya iman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Idan yajibu an natawallallaha azza wa jalla. Oleh karena inilah Nah, oleh karena inilah wajib kita berwalak bercinta mencintai Allah Azza wa Jalla wa nubarhinu ala hadhil wilayati dan kita harus nubarhin buktikan kecintaan kita ini kecintaan pada Allah dan Rasulnya ini. Yaitu bifihli ta'ati Dengan buktinya itu ialah menjalankan ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Betarki maksiat Dan meninggalkan kemaksiatan kepada terhadap Allah dan Rasulnya. Wa hubbihi hubban azimah. Wajib pula kita mencintai Allah dengan kecintaan yang sah. Fauqa mahabbati kulli syai'in siwa. Lebih daripada segala kecintaan kepada selain Allah. Ha? Wa yajibu an natawalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wajib kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahabbatan dengan satu cinta li syakhsihi terhadap individu beliau kita mencintainya wa imanan lima jahabi dan juga di samping itu beriman kepada apa yang dibawa oleh beliau wa rahbatan wa mahabbatan minna dan juga disertai dengan kesenangan dan kecintaan kepada kepada uh, anak syurotah taliwai kepada satu janji di mana kita berkeinginan untuk nahsyura kita dibangkitkan di hari kiamat di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yauma tuhsyarul khalaiku pada hari ketika segenap makhluk dibangkitkan. Wa yauma tud'a kullu ummatin ila kitabiha dan di hari ketika semua umat dipanggil untuk memahami kitab masing-masing. Wa yauma yud'a kullu unasin bi dan pada hari ketika semua manusia dipanggil dengan disebutkan pimpinan masing-masing. Maka di hari itu kita berharap dibangkitkan di bawah bendera sunnah Nabi sehingga pimpinan kita ialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kecintaan yang demikian ini kita jadikan sebagai sesuatu yang lebih dari segala yang lainnya. Cintaan pada Allah lebih daripada kecintaan kita kepada yang lainnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau seandainya cinta kita ini berbenturan, cinta kita kepada Allah itu berbenturan dengan kecintaan kepada yang selain Allah, maka tentu kita harus memilih kecintaan kita kepada Allah. Kalau kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbenturan dengan kecintaan kita kepada selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tentu kita harus lebih mengutamakan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya mengutamakan Allah dan Rasulnya di atas kecintaan kepada selain keduanya. Ya, kecintaan kepada keharusan taat kepada Allah dan Rasulnya bila berbenturan dengan berbagai ketaatan-ketaatan yang lainnya maka harus kita mengutamakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Nah,